Sandiwara Radio Babat Tanah Leluhur Babat Tanah Leluhur Sebuah kisah kolosal dari tanah leluhur ratusan tahun yang silam yang diwarnai dengan kekerasan, ambisi, keserakahan, iri dan dengki serta cita-cita dan cinta anak manusia. Babat Tanah Leluhur kali ini memasuki episode ke-31 dengan judul Mendung di Pagi Hari. Ide cerita Cece Suhyar, pengarang cerita Tizar Sponsen, teknik dan montase Yadi Enos, musik oleh Hari Sabar dengan sutradara Thomas Age. Pada seri yang ke-9 ini menampilkan Hari Akik sebagai Karma Duga, Yuli sebagai Cempaka, Ai sebagai Kinanti, Niko Setiawan sebagai Raden Burangrang, M. Abud sebagai Prabu Purbaya, Kasdu Dewa sebagai Dapunta, Iwan Dahlan sebagai Rakyat Mandala, dan pembawa cerita Neni Sumardi. Selamat menikmati. Prabu Purbaya tengah terlibat dalam pertempuran dengan Sang Dapun Tahyang dan pada akhir kisah yang lalu diceritakan bahwa Cempaka tengah memusatkan seluruh kekuatan batinnya untuk membantu Prabu Purbaya suaminya yang tengah mendapat kesulitan menghadapi Sang Dapun Tahyang. Akan tetapi akibatnya, kekuatan Banyu Agung yang ditebarkan Cempaka membuat kegemparan di Istana Tarumanegara. tadi. Ah, tiga orang prajurit itu membeku tidak sadarkan diri. Ah, aku akan melihat ke dalam ruangan itu. Ruangan para tahanan utama. Oh, yang jaga Dewa Batara, hawa dingin ini semakin mencekam. Uh, uh. Agaknya hawa dingin ini berasal dari ruangan ini. Aku tidak tahan lagi. Laki-laki gagah bertubuh tinggi besar itu kemudian lari dengan tertatih-tatih karena hawa dingin yang telah menyusup ke tubuhnya mulai mengganggu gerakannya. Dan beberapa tombak dari kamar tahanan itu, ia segera duduk bersila, mengerahkan kekuatan saktinya untuk mengusir hawa dingin dan pada saat yang hampir bersamaan, dari arah serambi kanan muncul sekelompok orang yang bergegas mendekatinya. Ah, ada apa? Apa yang telah terjadi, Bu Yudaga? Oh, oh, oh, dingin ini berasal dari ruangan tahanan itu, Kakang Karmaduga. Ruangan itu? Oh, iya. Bersiaga dan kepung ruangan itu. Iya, Pak. Aku akan melihatnya ke dalam. apa yang dikatakan oleh buyut dagang adikku. Hmm. Di muka pintu ruangan ini hawa dingin semakin tajam menusuk ke dalam tulang-tulangku. Aku aku akan melihat apakah penyebabnya. Yang jagat Dewa Batara. Oh, apakah mataku tidak salah melihat? Duga ternganga lebar-lebar, matanya terbelalak seakan-akan tidak bisa berkedip, jantungnya berdetak semakin kencang. Tubuh siapakah itu? Yang jaga Dewa Batara. Bukankah itu adalah istri dari Prabu Purbaya? Ah, apakah yang terjadi dengan dirinya? Tubuhnya berkilauan, bagaikan seorang dewi. Oh, yang jaga Dewa Betara. Hawa dingin ini, hawa dingin ini semakin kuat menusuk tubuhku. Ah, aku, aku harus mengatasinya dengan kekuatan saktiku. Ah, hawa dingin ini keluar dari tubuh wanita itu. Ah, apakah maksudnya menebarkan aji yang aneh ini? Jika ingin melarikan diri, bukankah sejak tadi mereka dapat meninggalkan tempat ini? Kanda Prabu telah selamat. Aku merasakan bahwa kekuatanku yang kusalurkan pada Kakanda Prabu berhasil menekan kekuatan aneh dari lawannya. Uh, Tuan Permaisuri, apakah yang sebenarnya Tuan lakukan di sini? Apakah Tuan sengaja ingin membuat heboh dengan menunjukkan kemampuan Tuan? Oh, iya. Uh, apa yang terjadi dengan diri kalian, Kinanti, Burangrang? Tidak ada apa-apa, Tuanku. Mm, tetapi, apakah yang sebenarnya telah terjadi, Tuanku? Oh, oh, maafkan aku, adik nanti, Adik Burangrang. dan juga Tuan Karmaduga. Maafkan aku. Aku... Aku tidak sengaja melontarkan aji kekuatanku. Lalu, bagaimana dengan tiga orang prajurit penjaga di luar kamarmu ini yang kau buat membeku? Oh, Kakang Karma, Tiga orang prajurit kita telah sadar kembali. Mereka tidak apa-apa, Kakang. Oh. oh. Lalu engkau sendiri bagaimana, adik Buyut Daga? Uh, bagaimana keadaanmu? Uh, eh, aku tidak apa-apa, Kakang. Sungguh, rasa dingin itu tiba-tiba saja menghilang. Dan tubuhku kembali segar sebagaimana sedia kala. Hmm. Baiklah jika begitu. Aku akan kembali. Lanjutkanlah istirahat kalian. Dan janganlah membuat ulah macam-macam. Jika Ah, jika engkau sendiri tidak ingin mendapat kesulitan. Oh, baik Tuan Karmaduga. Ah, mari kita pergi. Dan engkau buyut dagang. Bagus Puntang, lanjutkan pekerjaanmu di sini. Baik, Kakang. Baik, Kakang. Ah, Fajar sebentar lagi akan tiba. Lanjutkanlah tidur kalian. Aku pun hendak beristirahat. Baik, Baik Tuan Putri. Tuan Putri. Eyang Pegawan Sukayana nampak begitu hormat pada mereka berdua adik nanti. Agaknya Prabu Purbaya dan permaisurinya Cempaka adalah manusia utama yang merupakan pilihan Dewata. Ya, ternyata tidak salah. Jika kita menumpahkan segala-galanya pada beliau, sebagaimana sebelas negara yang lain di tanah Pasundan ini. Ya, sekarang marilah kita beristirahat adik nanti. Kita tidak perlu khawatir. Di tangan beliau berdua, segalanya pasti akan menjadi beres. Iya, Kakang. Aku pun menjadi sangat mengantuk. Sementara itu, ketika Cempaka tengah memusatkan kekuatan Banyu Agungnya di seberang lautan, di sebuah bukit karang yang sunyi, Prabu Purbaya tengah terlibat dalam pertarungan puncak dengan sang Dapunta Hyang yang perkasa. Kedua tangan mereka saling genggam dan kekuatan yang teramat dahsyat saling tumbuk, saling desap dan saling menekan. Ah, ah. Mudah-mudahan Haji Banyu Agungku tidak membuatnya terluka parah. pun Tahyang mencoba mengembalikan kekuatan Banyu Agungku dengan kekuatan saktinya. Ya semoga aku dapat membatasi kekuatanku. Ya ah, jaga Dewa Betara, kekuatan apakah ini? Tenaga saktiku dari Banyu Agung tiba-tiba mengalir terus ada kekuatan lain yang membantuku. Kekuatan ini selaras dengan milikku. kekuatan gabungan itu sudah sempat menggempur titik pertahanan Sang Dapuntahiang, hal mana menyebabkan penguasa besar itu terkulai lemah di dalam genggaman tangannya. Dan ketika itu juga, tubuh Sang Dapunta membeku bagikan batu. Celaka, apa yang terjadi dengannya? Prabu Purbaya yang menjadi cemas Segera saja menyalurkan hawa hangat dari kekuatan saktinya. Tubuh sang Dapunta yang semula membeku, kini mulai kembali hangat dan... Bagaimanakah dengan keadaannya? bagus, aku masih mendengar detak jantungnya. Dan agaknya gempuran Aji Banyu Agung pun tidak merusak dan membuatnya luka. agaknya ia telah sadar kembali. Tuan Dapunta, aku minta maaf sebelumnya karena telah berlaku tidak sopan terhadap Tuan. Ah, tidak. Engkau tidak bersalah, Tuan Purbaya. Oh, engkau benar-benar sangat hebat. Ya, aku mengaku kalah. Dan aku akan menepati janjiku. Apakah yang menjadi keinginanmu, hai Raja Muda yang perkasa? Hanya keadilan di wilayah Tarumanegara. Oh, iya. Baiklah. Cukup lama aku membuat mereka susah. Aku tidak hanya memberikan kedaulatannya kembali, tetapi Lingga Warman pun akan dapat engkau bawa kembali. Dan sebagai pernyataan maafku, aku tidak pernah. Semua ini sudah lebih dari semestinya. Tuanku tidak kalah perang dari saya. Apa yang Tuan berikan saat ini, kedaulatan dan kakek Lingga Warman merupakan rahmat besar yang tiada terkira. uh, marilah kita kembali ke istana. Aku akan menjamu engkau sebagai tamu agungku Tuan Purbaya. Lihatlah, fajar sudah merekah di ufuk timur. Baiklah, Terima kasih, Tuanku. Keesokan harinya di Istana Tarumanegara mulai diliputi dengan kesibukan para prajurit yang mengadakan penjagaan di sana-sini dan tepat di halaman istana para prajurit dan para tokoh dari tanah seberang memperketat penjagaan karena di tempat itulah akan dipusatkan pengadilan bagi kaum pengacau kerajaan dan ketika matahari naik semakin tinggi Yang mulia Sang Rakyat Mandala junjungan kita telah tiba. Berikan hormat. Salam hormat dan sejahtera selalu untuk tuanku yang agung sekeluarga. Terima kasih. Terima kasih wahai prajuritku yang setia. Hari ini atas nama junjungan kita semua Sang Dapuntahyang yang agung, kita akan memberikan keadilan pada tanah ini, pada mereka yang telah mengacau tanah ini. Semoga Dewata akan memberikan petunjuk dalam pengadilan ini. Hidup Sang Dapuntahyang yang agung, hidup Sang rakyamandala. Mandala, hidup! Sang rakyamandala Mandala kemudian mengangkat tangannya ke atas dan ketika itu juga suasana di halaman istana menjadi sunyi senyap. Tak ada seorang pun yang berani mengeluarkan suara. Dan tak lama, Sang Rakya Mandala memberikan tanda pada Karma duka adiknya yang kemudian meneruskan perintah tersebut. Dan beberapa saat kemudian, nampak muncul serombongan tokoh-tokoh utama dari tanah seberang mengiringi kehadiran Cempaka bersama dengan Raden Burangrang dan Kinanti. Aku tidak dapat menunggu lebih lama lagi. Pengadilan ini harus segera kumulai. Karena itu, hadir atau tidaknya suamimu Prabu Purbaya, pengadilan ini tetap akan kulaksan. Dan sekali lagi aku peringatkan padamu, berlaku baik-baik. Sebagaimana seharusnya sikap seorang tamu. Iya, kau benar. Karena itu, lakukanlah apa yang engkau kehendaki. Laksanakan keadilan yang akan kau berikan itu. Entah apa maksud dari kedua suami istri ini. Menurut adikku Karma pengacau itu untuk maju beberapa langkah. Aku akan mengadili mereka. Raden Burangrang nampak gemetar tubuhnya melihat pengikutnya disorong maju dengan paksa oleh tombak dan pedang. Nah, saudara pendengar, Bagaimanakah kisah selanjutnya? Untuk mengetahui jawabannya, ikutilah lanjutan kisah Babat Tanah Leluhur ini dalam episode ke-31 dengan judul Mendung di Pagi Hari. Sampai jumpa.